Yang kedua, namanya munafik amali. Munafik secara amali ya saja. Kalau ngomong dusta, kalau janji mengingkari, dipercaya khianat. Salatnya males. Eh, salatnya ria, zikirnya tidak banyak. Ya. Ini munafik amali. Yang ini muslim. Yang ini muslim, bukan orang yang kafir, dia muslim. Maka keadaannya sebagaimana muslimin yang lain. Barakallahu fikum. Wallahu taala alamu bisawab. Gak ada jamnya ini kayaknya. Terpaksa saya harus ngambil jam tak jam saya dulu ini. Bawa kebablasan. Tuh kan setengah dua, bener. Udah saya pras, pras, pras, pras, pras, pras, supaya nggak panjang-panjang setengah dua juga. Nah, kan kalau saya perpanjang tak bawakan semua dalil-dalilnya, bawakan semua keterangan para ulamanya, bisa maghrib baru selesai. Bukunya tebal segini. Sampai jam berapa? Setengah dua? Kurang dua menit. Hah? <coughs> Sampai jam berapa ini? Oh ya nggak mungkin sih. Kalau gitu tak tak sensor aja lah. Tidak semuanya mungkin dijawab. Ada satu nomor WA dipakai bersama-sama oleh suami dan istrinya. Si suami ikut grup WA Ikhwan, si istri ikut grup WA Akhwat Apakah dibenarkan secara syariat? Mohon nasihatnya. Sepengetahuan ilmu teknologi saya, saya terus terang gaptek ini. Gagal teknologi. Setahu saya untuk yang namanya wajib, untuk satu uh, perangkat ini satu nomor. Oke. Satu nomor ini yang terdaftar di wajib. Sudah. Walaupun nanti kita gonta-ganti kartu, yang tampil nomor yang terdaftar tadi. <clears throat> Ngapain nggih? Ngapain nggih? Nah, ketika dipakai berdua, otomatis sanksi kan membawa perangkat sendiri. Dia daftar juga dengan nomor yang sama. <clears throat> kan begitu. Kok diem? Ya. Supaya sama kan daftar dengan nomor yang sama. Maka yang tampil di ya nomor itu. Walaupun kartunya berbeda. Kartunya berbeda. Ini kalau nomor tadi yang terdaftar di dunia maya tadi itu, ketika dipakai sama istri hanya untuk kalangan putri. Yang ini hanya untuk kalangan putra, nggak ada masalah. Karena beda uh, penggunaan. Walaupun yang terdaftar, terdaftar di dunia maya satu nomor. Paham ini? Kartu beda itu nggak ada masalah. Yang penting yang terdaftar di sana. Tapi kalau kemudian nomor itu bisa dipakai untuk dua-duanya, ke putra iya, bu, semua jadi tahu, jangan. Selamatnya masing-masing. Selamatnya adalah masing-masing supaya jangan menimbulkan fitnah di kalangan suami dan istri tadi. Dan ujuk-ujuk tahu-tahu di HP-nya suaminya, nah kok wacapane wedok kabeh. Khawatir terfitnah, jangan membuka pintu selingkuh. Jangan buka pintu selingkuh. Yang putri juga begitu sang istri tahu toko apa jadi ikhwan semuanya ini. Hati-hati, fitnah besar. Jangan membuka pintu selingkuh. <clears throat> Ngerti nggih? Ada kalau fikum. Asan sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Apakah orang yang sudah mati tiap malam Jumat pulang ke rumah? Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak tahu itu semuanya harus pakai dalil. Orang yang sudah mati, sudah masuk ke alam barzakh, tidak mungkin kembali ke alam dunia. Beda alamnya sudah. Ya. Makanya ada alam dunia, ada alam barzakh sebelum alam akhirat. Yang sudah mati masuk ke alam barzakh beda, alam beda. Beda. Jadi Jenengan kalau nggali kuburan lagi, ya gitu-gitu aja. Karena lain alamnya sudah. Ada dua yang dikubur, yang ini uh, eh, diadab, ini dikasih nikmat, yang ini disempitkan, yang ini dilebarkan. Digali, isi ya gitu-gitu aja lubangnya. Dikatakan yang kita saksikan alam dunia, mereka mengalami alam alam barzakh, beda alamnya. Tapi nyata loh, saya tahu-tahu balik setiap malam Jumat itu bapak saya yang itu muncul di depan pintu. Itu jin. Itu jin. Itu dikatakan sama Pak Rono, itu adalah jin jin-jin yang berusaha untuk mengganggu Bani Adam menyesatkan Bani Adam dengan cara seperti itu jin pak jin punya kemampuan untuk itu bisa hati-hati loh pak sudah mati oh mati <clears throat> Allahul musta'an la haula wala quwata illa billah peristiwa sebelum atau sudah kiamat apakah dajjal mbak ma'juj dabah ini terkait dengan peristiwa-peristiwa menjelang datangnya kiamat ini termasuk tanda-tanda besar kiamat sebagian ulama memasukkan di dalam pembahasan hari kiamat tapi yang lain tidak memasukkan pembahasan khusus namanya asratus sa'ah tanda-tanda kiamat <clears throat> paham ya yang ini lain lagi pembahasannya. Nah kalau di forum kafe kan tente pembahasannya panjang ini. Pembahasan tanda kiamat sangat panjang, sangat panjang sekali. Ada eh, tanda-tanda uh, kecil, ada tanda-tanda besar, ada tanda-tanda yang pertengahan. Panjang pembahasannya itu pak. Ya sabar, ya. waktunya itu terbatas. Jadi nggak mungkin diborong semua gitu. Insya Allah ada waktunya, para fikum. Ada waktunya insya Allah. <clears throat> akhir kehidupan alul bid'ah bagaimana Ustaz? Surga dan neraka? Wallahu alam. Kita tidak boleh memastikan. Paham ya? Kita hanya bisa mengatakan orang yang meninggal dunia di atas kemaksiatan, di atas kefasikan, di atas kebid'ahan, kita mengkhawatirkan nasib dia. Tidak boleh mengatakan neraka. Tidak boleh. Itu tidak boleh. Itu harus ada nas ayat sama hadis. <clears throat> Difaham ya? Kita yang mengatakan khawatir, kita mengkhawatirkan keadaan dia. Ada orang yang mati yang masalah bagus, kita yang mengharapkan, gitu. Men berdoa, berharap semoga dia mendapatkan yang terbaik. Tidak boleh memastikan surga tempatnya, tidak boleh. Ini prinsipnya kita semuanya. Yang ini serahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jal namun kita sangat mengkhawatirkan keadaan dia yang mati di atas dosa besar atau yang mati di atas kebidaan-kebidaan tadi Allah musta'an <laughs> Masya Allah binatang tidak dibebani syariat betul mereka bukan mukallaf dalam hadis disebutkan binatang tertanduk akan dikisos. Iya juga. Diimani sebagaimana yang diberitakan Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga mereka dikisos bukan terkait dengan masalah beban syariat. Harakallah itu. Sama-sama riwayat, sama-sama diimani. <clears throat> Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ada yang mengatakan jangan ngaku kamu benar sendiri yang lainnya salah <laughs> tadi mengatakan jangan ngapain surga sendiri yang lain neraka loh yang ngapling surga siapa yang bilang mereka di neraka siapa itu nggak boleh tetapi kita hanya bisa berbicara sesuai dengan batas syariat dalam Islam ada ketentuannya ada yang dikatakan kafir ada yang dikatakan mukmin Mau apa lagi? Kita mengatakan seperti itu. Nah gitu ya. Ada yang ahlu nar, ada yang ahlu jannah. Ya mau apa lagi? Ada mengatakan seperti itu. Maka bukan kita mengklaim atau mengkapling, tapi kita berusaha sekuat tenaga menjadi orang yang mukmin dan menjadi ahlu jannah. Memberikan warning, hati-hati wahai kaum muslimin, jangan menjadi orang yang kafir nanti menjadi ahlu nar. Itu boleh semata-mata dakwah. Tapi ingat ya, jangan memastikan. Tidak boleh kemudian sana kemari mengatakan ahlu nar, ahlu nar. Itu tidak boleh. Atau mengatakan ahlu jannah, ahlu jannah. Itu tidak boleh. Tidak boleh memastikan. Kita hanya kita berbeda berusaha, berikhtiar sekuat tenaga secara syariat supaya bisa menjadi orang yang soleh, yang bertakwa dan bisa meraih surganya Allah. Barakallahu Ini biasanya omongan orang-orang yang yang salah nggak mau disalahkan. Hmm? Barakallahu fikum. La haula wala quwwata Nah, pertanyaannya nggak nambah terus ya gak hari wari lagi. Allah musta'an. Dalil tentang cara pencabutan ruh antara kafir dan yang mukmin. Iya, ini juga ada kelewatan tadi. Ini ada hadisnya cukup panjang riwayatnya dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu arba kata Rasulullah SAW menceritakan untuk rohnya orang yang mukmin itu pencabutan rohnya sangat ringan sangat gampang sekali nah sangat gampang sekali di sekitarnya sudah ada para malaikat-malaikat rahmat yang menyiapkan kafan dari surga begitu rohnya dicabut Dikatakan ya tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dicabut dengan cepat, langsung disambut oleh malaikat rahmat, dibungkus dengan kain kafan surga, dibawa dibawa naik ke atas. Semua malaikat yang yang melewati akan mengatakan, "Rohnya siapa ini? Baunya kok wangi sekali." Disebutkan fulan ibnu fulan, nama yang paling baik di dunia ini sampai menghadap Allah Azza wa Jalla dan katakan kembalikan kepada kuburannya dimasukkan dalam kuburannya sementara yang kafir dari persiapan uh, sebelumnya malaikat azab menggunakan kafan dari neraka yang baunya busuk dia dikeluarkan rohnya yang begitu menyakitkan seperti besi yang memiliki apa namanya apa namanya ini? Hah? Ah, besi yang memiliki duri-duri yang dimasukkan di dalam kapas-kapas yang ada itu kemudian ditarik sangat sakit dan sangat mengerikan ketika dicabut dikatakan ya Tuhan nafsul khabithah irji'i ila sakhatillahi wa ghadabih wahai jiwa yang jelek yang busuk pulang kamu kepada murkanya Allah langsung di, dicambut oleh malaikatul Tuhan dibungkus dengan kafan dari neraka dibawa ke ke ke atas ke langit. Setiap malaikat yang melewati akan akan menjumpai yang busuk itu mengatakan, "Roh siapa ini?" Dikatakan, "Fulan bin fulan" dengan nama yang paling jelek di, di muka bumi ini. Sampai ke langit dunia dengan dibukakan pintunya. Malaikat tidak membukakan pintu bagi bagi dia. Maka dilemparkan arwah tadi itu dilemparkan sehingga dia terham, ter, terombang-ambing oleh angin, disampar sama burung dan segala macam sampai dikembalikan ke kuburannya. Itu gabungan ayat sama hadis. Barakallahu fikum. ini semuanya kita imani Allah Maha Kuasa eh, atas segala sesuatu dan kita nggak tahu bagaimana keifiahnya. Nah, nggak mungkin tentang meropong langit gitu. Hmm. Ini semuanya alam gaib, Allah yang Maha tahu atas segala sesuatunya barakallahu fikum. Al-muhim yang mukmin gampang, yang kafir sulit. Yang mukmin dikatakan nafsul mutmainnah, yang kafir nafsul khabithah. Yang mukmin dikasih eh, kafan dari surga, yang kafir dari neraka. Yang mukmin yang menyambutnya malaikat rahmah, sementara yang kafir yang menyambutnya malaikat azab. Apakah kadar waktu dunia alam barzah akhir itu sama? Kalau akhir beda ya kan? Kalau namanya alam akhir sangat berbeda. Kalau akhirat atau yaumul apa abadi selama-lamanya. Tapi kalau dunia sama alam barzah wallah alam bisawab. Saya nggak tahu. Ini semuanya perkara gaib yang harus menggunakan dalil. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Apakah ada sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah dan bisa berubah dengan doa dan ikhtiar seorang hamba? Yang ini bisa. Uh, disebut dalam hadis la yarutul qada ila doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Tapi itu semuanya tidak lepas dari apa yang tersebut di lahil mahfud Paham ya? Di lahil mahfud ada keterangan yang rinci, fulan begini begini begini, dia doa jadinya begini, itu rinci di, lahil mahfud Kemudian yang berubah itu adalah catatan malaikat uh, malaikat raqibul atid. Itu yang bisa berubah-ubah. Yang sudah pasti yang adalah mahfud. Adapun contohnya ini yang Allah alam dibikin contoh orang yang ditetapkan sebagai ahlu nar doa terus akhirnya jadi ahlu ahlu jannah Allah alam kalau di lahil mahfud di ahlu nar ya ahlu nar di lahil mahfud dikatakan dia awalnya begini jelek, dia tobat itu enam al semuanya tidak bakal lepas dari apa yang disebutkan di Lafil Mahfud. Barakallahu ta'ala alam bisawab. Jika manusia nantinya ditanya di alam kubur, bagaimana dengan makhluk yang lain seperti binatang? Kita nggak dibahas. Jin, jin termasuk. Sebab jin termasuk mukallaf. Faham ya? Jadi semua pembahasan terkait dengan masalah manusia, jin masuk padanya dikarenakan sama-sama mukallaf wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun juga sama uh, jin eh, juga mendapatkan fitnah kubur nanti juga ada yang dapat adab kubur atau nikmat kubur sebagaimana manusia semua pembahasan terkait dengan bab manusia itu jin masuk padanya kecuali kalau ada hukum khusus untuk bangsa jin sama-sama mukallaf wallahu alam bissawab <coughs> Ih, hampir jam 2 eh? loh. Loh, panjang-panjang pertanyaannya ini, Masya Allah. Cukup ya? Cukup? Hah? Cukup nggih? Cukup nggih? Ya. Alhamdulillah. <laughs> ah, yang yang pojoknya alhamdulillah cukup ini. Nggih, Pak. Sudah terlalu siang, jangan dipaksakan. Ada yang berontak dari bawah. Jadi <laughs> Sementara cukup, mohon maaf yang sebesar-besarnya belum terjawab semuanya. Banyak yang saya nggak tahu jawabannya, saya lewatkan begini. <laughs> Jawabnya Allah a'lam